Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala afdhalil khalqi ajmain sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in ma ba'du qala syekhul muallif rahimahullahu taala wa adama nafa'a bihi wa bikum fidaraini amin radhiyallahu ankum fa ammal ainu fahiya ni'matun 'azimah minallahi ala 'abdihi وقد خلقها له لينظر بها في عجائب مصنوعة في أرضه وسماواته ويزداد بذلك معرفة ويقينا بربه وطاعة وخدمة له وليهتدي بها في ظلمات ويستعين بها على الحاجات فإن استعملها fima khuligat lahu kana minal muti'in asyakirin Dimulakan majlis ini dengan bismillahirrahmanirrahim serta salawat dan salam atas junjungan kita, kecintaan kita Sayyidil Wujud, afdhali kulli mawujud, sahibul liwa'il ma'gud wal mawrud Sayyidina Muhammad Ya Rasulullah salamun Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bil khusus para alim ulama, para habaib, para asatidah. Alhamdulillah pagi ini kita berkumpul bersama-sama di majelis yang mulia ini. Semoga rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa tercurah pada kita pagi hari ini dengan hadirnya para guru-guru, para alim ulama yang menambah keberkahan dari majelis kita dengan ilmu beliau, dengan petunjuk dan bimbingan beliau. Semoga kita semua senantiasa istiqomah mengikuti bimbingan yang telah disampaikan oleh para guru-guru yang akan tentunya mengantar kita dan Allah Subhanahu wa taala akan membimbing kita, memberikan petunjuk kepada kita untuk menuju jalannya yang lurus, jalan keselamatan dari dunia sampai dengan akhirat. Hadirin, pada kesempatan pagi hari ini kita juga kedatangan tamu jadi kita sebutnya bakal calon gubernur calon gubernur kita Alhamdulillah sudah berada di tengah-tengah kita memang dalam setiap kesempatan bukan saja barangkali di tempat keramaian, tempat umum atau di majelis seperti ini, tapi di kesendirian kita kita tidak lupa kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga diberikan pemimpin yang bertakwa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah jelas perintahnya dalam Al-Qur'an. Dan juga Al-Qur'an menjelaskan tidak boleh kita mengangkat pemimpin meskipun dari kerabat kita sendiri yang bukan muslim. Sudah sangat gamblang, sudah sangat jelas. Jadi alhamdulillah kita sudah tahu kemana arahnya semua ini dan kepemimpinan dalam Islam sudah dijelaskan adalah harus artinya figur orang yang mempunyai sifat tablik mempunyai sifat sidik tablik, fatwanah dan amanah dan nanti insyaallah setelah uh, Al-Walid Al-Habib Abdurrahman uh, memberi sedikit tanggapan akan pelajaran kita pada pagi hari ini kita minta kesediaan daripada Bapak Dr. Anies Rashid Baswedan untuk memberikan sambutannya. Sekarang kita lanjutkan pengajian kita pada minggu yang lalu membahas mengenai hifdzul galab wal jawarih, menjaga daripada hati dan anggota badan kita. Anggota badan kita itu ada tujuh macam, ada mata, ada kuping, ada lisan kita, ada perut, ada kemaluan, ada tangan, ada kaki. Dan yang paling inti dari semuanya itu yang menjadi pemimpin dari seluruh anggota tubuh kita itu yang menjadi raja dalam jasad itu adalah hati kita ala wahyal qalb wa idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalb jadi apabila hati itu kita bagus maka semuanya menjadi bagus kalau hati kita buruk maka semua amal menjadi rusak dan hati adalah tempat bersemayamnya iman bersemayamnya ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi menjelaskan sampai menunjuk tiga kali ke dadanya at-taqwa hahuna <clears throat> al muslim ahul muslim la yadhlimuhu wa la yakhdhuluhu wa la yakzibuhu wa yushiru biyadihi uh, at-taqwa hahuna wa yushiru biyadihi ila sadrihi thalatha marrat orang muslim itu bersaudara antara muslim yang lainnya tidak boleh saling menyakiti tidak boleh menghina tidak boleh berbohong dan takwa itu di sini kata Nabi menunjukkan kedadanya sebanyak tiga kali at-taqwa hahuna jadi tempatnya ketakwaan hati kita adi apa namanya e, keimanan kita adalah di dalam hati kita jadi tidak ada manfaat dunia bisa kita pasti kita tinggalkan. Apapun yang kita miliki pasti kita tinggalkan. Tinggal kita nanti menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Beruntung kalau menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang selamat. La yanfa'u malun wala banun illa man atallaha bin salim. Hari ini kita membahas mengenai mata, nikmat mata yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmatnya penglihatan Dijelaskan fa amal ain fahiya ni'matun 'azimah minallahi 'ala 'abdih wa ma khalaqaha lahu liyanzura biha fi ajaibi masnu'atin masnu'atihi fi ardihi was samawat. Jadi mata itu adalah nikmat yang besar yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala itu menjadikannya untuk bisa melihat kepada orang Eh, melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Keunikan ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak. Alam naj'allahu ainain. Bukankah Allah Subhanahu wa taala ciptakan mata sehingga kita bisa melihat kita dan apa namanya? Kita bisa melihat nikmat karunia Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak. Allah Subhanahu wa taala karuniakan kita nikmat yang sangat besar ya, terutama nikmat iman setelah nikmat iman nikmat Islam nikmat iman kita berkeyakinan kepada Allah keimanan keyakinan yang tertinggi kepada Allah Subhanahu dan dengan Islam keislaman kita berserah diri kepada Allah tunduk dan patuh akan perintahnya dan berlepas diri dari kemusyrikan itu Islam nikmat iman nikmat Islam dan kita harus syukurin nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala wa ma bikum min nikmatin fa Allah segala nikmat yang diberikan itu adalah semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lagi dijelaskan waqad <clears throat> di bumi dan di langit. Di langit juga kita dikasih untuk bisa melihat kita bisa meneropong keadaan eh, yang ada atau benda-benda angkasa dan lain sebagainya disamawat fil ardi was samawat dan langit-langitnya Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan demikian fajdadu bidzalika ma'rifatan, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang mengenal dirinya, dia mengenal Allah Subhanahu wa taala. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Dan yakinan bertambah keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'atan wa khidmah semakin bertaat, semakin melayani, menjalani apa yang diperintahkan kepada kita dan dibimbingnya eh, biha dan liyah tadi biha dijauhkan diberikan petunjuk di dalam kegelapan kalau gelap bagaimana mau jalan bagaimana mau lihat ya wa yasta'inu biha alal hajat menolong kita dalam berbagai hajat bisa apa namanya mengerjakan sesuatu karya seni atau lain sebagainya itu dari nikmat penglihatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Fa in istamalaha fi ma khuliqat lahu kana minal mutin. Kalau kita manfaatkan itu ada termasuk orang yang taat. Wa in atlaqaha, tapi kalau kita wa arsalaha fi ma haramallah, kita hantar kepada hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala nadhri ila nisa il ajanib kepada perempuan yang bukan muhrim itu dan gambar yang bagus yang si syahwa yang meningkatkan syahwat mendatangkan syahwat kita fakot asya wa ta'arudul iqab wal bala maka itu apa namanya bisa mendatangkan kepada bala jadi kita dilarang untuk lihat perempuan yang ajnabi yang bukan muhrim kita ya di muhrim yang muhrim bukan muhrim ada di Al-Qur'an Semuanya ada di Al-Quran Al-Quran adalah sumber hukum tertinggi di dalam agama kita, dalam agama Islam. Dan di sini dalam hadis jelaskan bahwa al-mar'atu aurat. fain, uh, akhrajat Istashrafah syaitan. Kalau perempuan itu keluar, maka setan itu akan memandangi perempuan itu. Nah, kita jangan ikutin ikutin setan memandangi Ah, orang-orang uh, perempuan yang lagi sedang keluar. Kemudian Sa'al tu Rasulullah dari Jabir. <clears throat> Sa'al tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nadhratil faja'ah. Fa'amurni an asrifa basari. Dari Jabir bin Abdullah bertanya kepada Rasulullah, "Gimana kalau saya melihat tidak sengaja tiba-tiba melihat?" Kata Nabi, "Palingkan." mukamu palingkan penglihatanmu segera jadi dan eh, Nabi menasihati kepada Sayyidina Ali ya Ali la tutbi an-nadrata fa inna ma eh, fa inna fa inna ma laka al-ula wa laysat laka al-akhirah jadi kata Nabi eh, kepada Sayyidina Ali wahai Ali jangan ikuti pandangan eh, yang pertama ya, pandangan yang tidak sengaja nah, sungguhnya pandangan atau pandangan yang pertama diikuti dengan pandangan yang berikutnya karena pandangan yang pertama itu untuk kamu dan tidak yang terakhir bukan pandangan yang kedua jadi ini menjaga mata ini adalah uh, sangat penting sebagai bentuk dari rasa syukur kita atas nikmat karunia yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Dan <clears throat> Allah Subhanahu wa taala juga perintahkan qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Jadi dalika azkalahum innallaha khabirum bima yasnaun wa qul lil mu'minat yaghu yaghuddna min absarihinna wa yahfadna furujahunna ila akhir ayat sampai wa ila wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Jadi Allah Subhanahu wa taala perintahkan pada kita orang laki untuk menundukkan pandangan kita. Qulul mu'minin yaqutu min absarihim wa yahfadzu furujahum. Untuk menjaga pandangan mata kita dan menjaga kemaluan kita. Inilah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita kita tahu dari Al-Quran semuanya dari Al-Quran Nabi berpesan ini tarok tufikum kolen, ma in tamasaktum bihima lan abada jadi ada <clears throat> Nabi kita berpesan ada dua hal yang apa namanya Nabi pesankan kepada kita hambanya dan apabila kita berpegang teguh kepadanya maka lantazillu abadan kitabullah wa itra ahli baiti ya, ini dua hal pertama kitabullah dan yang kedua adalah itra keturunan daripada aku nah, ada juga hadis yang meriwayatkan wa sunnatar rasulih dan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi itu kita pegang teguh umat Islam pegang teguh tapi ada manusia biasa yang mengatakan Al-Quran itu adalah kebohongan. Eh, bukan Muslim lagi, ya. Kita minta aparat yang berwenang supaya bersikap tegas. Jadi jangan membiarkan umat ini terus berlarut-larut dalam keresahan. Ya, karena kita berada di lingkungan masyarakat yang menjunjung tinggi orang-orang yang beribadah menurut keyakinannya masing-masing dan dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945. Ya, mudah-mudahan bisa menjadi perhatian aparat pemerintah dan para aparat yang terkait ya kepolisian, penegak hukum dan lain sebagainya. Kita menunggu ketegasan daripada beliau sekalian. Hadirin, saya rasa pengajian kita kita cukupkan pada uh, kesempatan pagi hari ini nanti kita akan dengarkan nasihat-nasihat agama, tambahan ilmu yang akan disampaikan oleh guru-guru kita yang hadir pada kesempatan minggu pagi hari ini termasuk apa yang akan disampaikan oleh tetamu kita Bapak calon gubernur DKI Jakarta yang kita cintai ini Bapak Dr. Rashid Anis Rashid Baswedan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi beliau diberikan kelancaran diberikan kemudahan Nah, dan tercapai segala maksud dan cita-cita beliau yang baik. Kita minta uh, demikianlah ala hadzini wa niyatun salihah wa ila hadratin nabi al-Fatihah.